Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Sia TV One, titian Kobu yang dirahmati, dimuliakan dan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tentunya anda dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah pastinya, insya Allah. Nah pemirsa, selama satu jam ke depan bersama saya Sesi Kirani akan membahas tentang cita-cita dan pencapaian hidup. Dan sudah hadir tengah kita semua Bapak Adiasa Daud. Assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf ya Bang, bajunya agak <laughs> baru habis nganterin. Oke, nah pemirsa pemirsa, biasanya kalau kita berada di studio, nah sekarang ini saya berada eh, berada di tengah-tengah para ibu-ibu yang sudah cantik-cantik. Di daerah mana ibu ini masjidnya? Jadi malu saya ingin Apa bu? Rumah. Nama masjid? Arah. Arah. Rahmat. Oh Rahma, Masya Allah, iya. <laughs> Ini majlis talim Arama semua? Iya, sehat semua bu. Alhamdulillahirrohmanirrohim Kangen juga ya, udah lama gak ketemu ibu-ibu <laughs> Ya, insya Allah pemirsa kita akan selama satu jam ke depan Kita akan membahas cita-cita dan pencapaian hidup Insya Allah kita di dunia pengennya selamat ya Bu ya Di akhirat pun juga selamat ya Bu ya Masuk surga, istilahnya gini Bang Apa sih, muda, gimana ya bang muda kaya raya tua masuk surga pengennya kan gitu tuh semua dia pengen dia pasti cita-cita pencapaian hidup dan insya Allah meninggal dalam keadaan husnul khotimah amin ya tapi kan kalau untuk menuju proses itu bang nggak nggak gitu nggak gitu apa nggak gitu sangat sulit ya nggak gampang banget nah untuk pertama kali kita bisa uh, mencapai suatu dalam hidup pencapaian dalam hidup sebenarnya apa sih yang harus kita pertahankan pertama kali silakan bang ya terima kasih Bu, ada seorang anak kecil saya mm anak kecil ini tanya sama kakeknya soal cita-cita harus diluruskan dulu nih cita-cita itu apa kemudian dia tanya sama kakeknya kek apa sih cita-cita itu cita-cita itu apa kata kakeknya kamu mau tahu cita-cita sini ikut sama saya dibawa sama dia dipergi ke empang celupin kepala anaknya Blup, cucunya buk, buk, buk, buk. kakeknya nanya cita-cita gitu, kok malah mau dibunuh tuk tuk tuk terus sampai kami minum airnya diangkat lagi kamu udah mengerti sudah tahu apa tujuan kita belum kayak taruh lagi sampai itu udah mau uh, baru ditarik kamu udah tahu cita-cita apa apa cita-cita kayak tadi waktu kamu begitu tuh apa satu keinginan saya kalau kakek memang mau bunuh saya kata dia saya kan pengen istul khotimah kata dia supaya saya usul khotimah. Kata kakeknya, itulah cita-cita. Seorang muslim itu cita-citanya adalah usul khotimah. Dia bilang, kalau jadi dokter, jadi pengacara, jadi presiden, itu motivasi aja. Motivasi untuk menuju cita-cita. Sehingga ada slogan yang mengatakan lebih baik apa? hidup uh, mati syahid atau hidup mulia, kan begitu. Jadi mati syahid itu cita-cita. Yakin betul-betul sungguh-sungguh di jalan Allah, itu cita-cita. Kan begitu. Jadi bukan cita-cita jadi presiden, itu motivasi saja orang mau jadi presiden, mau jadi menteri, mau jadi apa plur camat mau jadi gubernur itu cita-cita itu motivasi saja jadi cita-cita adalah bagaimana kita dalam hidup ini khairnas ampaulinas banyak bermanfaat buat ya, orang banyak untuk orang kemudian lain. ya insya Allah kemudian kalaupun kita berakhir nanti dalam usnul khatimah itu cita-cita kita nah kalaupun kita jadi dokter jadi apa itu adalah motivasi kita untuk menuju cita-cita kita karena kehidupan kita ini nggak abadi bu iya. ya. kan saya katakan pernah Pak Harto aja yang 32 tahun berkuasa udah meninggal juga Bung Karno yang jago ngomong udah meninggal juga. Kita kan tinggal menunggu waktunya aja nih. Jadi kalau orang jadi lebih pegang jabatan jangan sombong, jadi presiden jangan sombong, jadi wapres jangan sombong, jadi menteri jangan sombong, jadi gubernur jangan sombong, jadi bupati jadi sombong karena kalian akan mati semua. Kembali kepada Allah gitu loh. Itulah kalau dalam persepsi Islam mengenai cita-cita teh. Tapi kita boleh dong uh, Bang berangan-angan atau misalnya kita punya satu obsesi keinginan ya kan? Ya, kalau ya. misalnya kita nggak punya ke itu ke, uh, keinginan atau obsesi kayaknya hidupnya juga kayaknya datar-datar aja gitu ya. Dan sebenarnya kalau kita bisa mengejar suatu impian atau kita bisa sukses atau kita bisa mencapai obsesi itu yang sesuai dengan jalan kita sebagai hamba Allah, sebagai kita sebagai umat muslim itu apa sih Bang yang harus nah, kita pegang? Jadi ini niat, cara dan tujuannya harus sama. Kan ketika Mughirah bin Sobah datang kepada Rustum, penguasa Romawi di surah Rasul menyampaikan Islam. Rustum mengatakan, "Malati ja'abikum." Apa yang membuat kalian datang ke sini? Islam itu apa sih intinya? Kata dia linuhri zaman syamin ibadatil ibad ila ibadatil wahdah. Islam itu membebaskan perbudakan manusia dari manusia, kembali berbudak mengabdi hanya kepada Allah. Jadi jadi saya mau nangis ketika membaca Hayatus Sahabah eh. itu ada cerita mengenai rewat para sahabat bagaimana Abdurrahman bin Auf ketika Rasulullah mengatakan itu Abdurrahman bin Auf orang paling kaya akan datang masuk surga dalam keadaan merangkak. Kemudian sampai ke telinga beliau, Waduh, dia khawatir, takut dia. Harta yang dia kaji kejar selama yang dia dapat dibagiin, Bu, pada orang banyak. Sehingga kemudian Rasulullah dengar, nah barulah sekarang Abdurrahman bin Auf masuk surga dalam keadaan berdiri. Jadi niat cara dan tujuan mencari harta, mencari jabatan itu boleh. Jadi dokter punya obsesi, tapi mardatilah mencari dunia Allah. Sesuai cita-cita dengan motivasi itu harus sejalan yang sama gitu bukan saja berkuasa terus menindas orang kan gitu nggak gitu deh. jadi itulah kira-kira atau menjadi dokter ya kan untuk semata-mata cari uang untuk diri sendiri aja kalau kan nanti kita hidup sama dengan seperti nanti kita bahas mengenai kehidupan manusia gitu ya seperti seperti binatang nanti hanya cuma cari makan saja jadi Allah masih ada waktu ya Allah berfirman dalam surat Al-Araf 179 begini Walakat dara'na li jahannam hiram minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am walum adal adall wa ulaika humul ghafilun. Sadaqallahu alazim. Allah bilang begini di surat Al-A'raf 179. Manusia, jin dan manusia itu diciptakan neraka bagi mereka. Kebanyakan penghuni neraka itu isinya jin dan manusia. Yang mereka punya mata tidak mau dipergunakan untuk melihat ayat Allah, punya telinga tidak mau dipergunakan untuk mendengar ayat Allah, dan punya hati tidak mau dipergunakan untuk tazabur ayat Allah. Ula ika kal anam. Mereka lah seperti binatang. Fahlum adal, bahkan lebih rendah dari binatang. Lebih rendah dari binatang. Saya baca berkali-kali ini teh ayat ini. Maknanya apa? Subhanallah. Kenapa Allah bilang kalau orang yang tidak mau memikirkan zat apa memikirkan ayat-ayat Allah itu seperti binatang. Itu yang namanya tikus, nangkapnya paling gampang. Kalau dia ada lubang di sana, lubang di sana taruh aja. Kenapa? Tikus itu pasti jalannya sama. Biar ada mobil di atasnya, hidupnya begitu aja. Sampai ada mobil tabrak dia, begitu dia bangun melek, dia langsung cari makanan. Sampai dia tidur, dia cari makanan. Jadi kalau ada orang yang hidupnya cuma cari makan, cari makan, grogotin sana, grogotin APBN, APBD, jadi pejabat umum mereka dirinya balhum atol bahkan dia lebih rendah dari tikus kan begitu anjing maaf nih punya etika loh saya punya tetangga bukan dulu ya teman saya punya tetangga tantang itu orang orang uh, Chinese gitu ya tapi dia punya anjing 12 ekor dia Rebungan Hilir nah, tetangga saya ini saya tanya kenapa itu uh, dia anjingnya kok bisa kayak gitu jadi anjing lantai bawahnya ini tetangganya yang orang dia kan bukan orang muslim kan. Itu kalau anjing bawah kalau naik ke atas nggak mau. Begitu anjing atas buh, pergi. Begitu anjing masuk ke duduk situ, wuh, pergi. Rupanya anjing punya etika. Mohon maaf, kalau dia sudah mengkencingi empat sudut kotak gitu, itu sudah disertifikatkan oleh anjing. Jadi kalau ada anjing lain datang datang situ, wuh, pergi kamu. Suruh cari tempat lain. Kalau enggak dia berantem. Jadi kalau ada orang yang ngambil tanah bukan milik dia, hak orang lain diambil, diperkosa, maka ulah ika anam, dia sama dengan binatang, anjing, bahum atau bahkan lebih dari anjing. Nah, inilah kehidupan dalam Islam yang insya Allah luar biasa dahsyat ya. Baru satu ayat aja. Ya. Berarti Bang kalau misalnya kita tidak mau disamakan dalam arti kata dengan binatang itu berarti kita harus bisa e, mengetahui mana yang baik mana yang tidak dalam jelas, hidup. Jelas. Karena itu ciri seorang manusia gitu. Nah, untuk kita bisa mengetahui bagaimana menjadi manusia yang baik dan insya Allah bisa, bisa mencapai cita-cita dan penggapaian dalam hidup yang husnul khotimah kita akan bahas karena itu tetap bersama kami di Titian Kolbu. Insya Allah. Kembali lagi di titian Kolbu dan kita masih membahas tentang cita-cita dan penggapaian dalam hidup. Kalau tadi di awal Bapak Adi Asa Daud memberikan bahwa juga jangan sampai ya Bu ini terjadi pada diri kita Bahwa kita bisa saja sama dengan hewan Padahal manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala Diangkat derajatnya mempunyai akal dan pikiran Nah Bang kalau tadi saya bilang bagaimana kita bisa membedakan antara kita sebagai manusia? Kalau guru saya selalu bilang, jangan sampai kita fisiknya saja manusia, tapi dalam hati perilakunya bahkan seperti melebihi hewan gitu. Jadi sedangkan kita inginkan Bu sebagai manusia yang insya Allah beriman. Nah untuk menjadi manusia beriman itu kan juga perlu waktu, perlu proses gitu. Tidak, tidak hanya tiba-tiba uh, menjadi beriman dan Kadang beriman pun juga bisa diberikan oleh Allah adalah sebuah hidayah. Satu dulu nih Bang, supaya kita bisa disebut sebagai manusia beriman ini, apa langkah yang harus kita uh, lakukan? Yang pertama kalau soal keiman itu hidayah ya Teh. Iya. Karena Allah mengatakan Inna, innaka la tahdi man ahbabta walakin yahdi Kamu tidak akan bisa memberikan hidayah kepada siapa yang kamu kendakinya. Allah yang bisa memberikan hidayah. Contohnya paman Rasul kan, dia bagaimana mau beriman Abu Talib tapi sampai akhir hayatnya Abu Talib tidak muslim bahkan riwayatnya nerakanya itu neraka yang paling rendah tapi yang paling rendah kalau kakinya nempel ke neraka otaknya mendidih itu yang buat Abu Talib itu paman Rasul kan apalagi kita yang manusia jadi kenikmatan yang luar biasa Allah berikan kepada kita adalah keimanan bu ya kan gitu kan. Kita lahir sebagai manusia udah nikmat deh. Coba kalau kita lahir sebagai udang, dimakanin terus tiap hari. Allah kasih kita sebagai manusia <laughs> udah nikmat. Udah jadi manusia dikasih Islam lagi. Nah tinggal bagaimana memelihara keimanan itu kan ini yang penting gitu kan. Nah, jadi insya Allah untuk memperoleh ke sana ya tidak bisa tidak karena latar kebun atau bahkan tobak manusia itu melalui tahapan demi tahapan ya kayak ibu-ibu di sini di Raffles Bukit ini di pengajian tiap hari tambah terus Bukit, Raffesil. Bukit aja, Raff jangan pakai ya, bukit. Ya itu kan, ya udah Raffesil biar keren lah. Raffesil. <laughs> Harga tidak naik tapi penyesuaian gitu kan. Orang Indonesia ini suka banyak ini loh. Istilah-istilah kita. Saya terusan jadi agak menyimpang dikit nih. Coba. Eh, kita mantan ya. Bekas menteri nggak enak kalau disebut bekas menteri, pengennya mantan. Tapi yang ex. Tapi sebenarnya harusnya bisa bekas. Contoh nih kerja susila. Jadi jadi dia merasa jadi bangga kerja para pekerja susila. Nanti dia bikin lagi apa namanya komunitas. Nanti memilih ketua pekerja susila. Pelacur sudah gitu loh. Sehingga orang takut masuk ke sana. Iya, Tapi ketika saya ngomong gini kasar sekali ideal ih. Oh ibu-ibu pada marah. Jadi mesti harus apa adanya sebenarnya. Tidak kan? basa-basi kali ya. Jadi kalau ini lain lagi bu ya, Hill, Raffles Hill ya. Raffles Hill. Ya biar keren lah. Tapi emang namanya begitu ya Bu ya? Iya bang begitu. Ya. Nah, berarti kalau misalnya memang kita sudah berasa beriman apa yang Allah berikan kepada kita, alhamdulillah kita dilahirkan ya Bu ya, meskipun mungkin uh, dua sahadatnya kadang suka <laughs> terbengkalai, tapi alhamdulillah kita sudah ditatikan oleh Allah sebagai uh, muslim ya. Nah, Bang untuk kita bisa uh, memupuk atau untuk kita bisa mempertahankan bahwa uh, tidak tergelincir dalam arti kata gini Bang Pinginnya ya kan kita cita-cita mulus-mulus aja tapi kadang mungkin di tengah-tengah kita menggapai cita-cita itu pasti ada godaan ada ujian ya bang ya yeah. itu iya. pasti dong gitu nah untuk kita bisa melewati ini supaya kita bisa menghindari dari godaan itu apa yang harus kita lakukan ya ya apa ya bu ya apa kira-kira bu ya ya harus istiqomah deh. Bener. ya karena gini kalau tanda-tanda orang beriman kalau Allah bilang dalam surat Allah mengatakan bila surat Al-Anfal in in in in innamal mu'minuna allazina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa, wa idza tuliyat ayati ayatu zadatu imana wa rabbihim wa tawakkalun kan gitu. Tanda-tanda orang beriman itu kalau disebut nama Allah ber, bergetar hati dia. Kalau orang sebut Allah Akbar bergetar ke hati kita. Itu baru tanda saja kan. Kalau dibacakan ayat Allah bertambah keimanannya. Membelanjakan hatinya di jalan Allah dan dia tawakal kepada Allah. Eh, ini yang berat, baru tanda saja. Beruntungnya orang iman itu di surat Al-Mu'min Mau ya. dibilang di surat al syaitan rajim afal al mu'minun beruntung orang beriman qad aflahal mu'minun alladzina eh? qad al mu'minun al hum fi solatim khasyi'un wal hum 'anil lagwi wal walladzina hum lidzakati fa'ilun. Ada sebelas beruntung orang beriman yang yang dia tetap melaksanakan sholat, yang dia membayar zakat, yang dia menjaga maaf kemaluannya kecuali pada istri-istrinya kan gitu yang dia amanah jadi menjaga selalu sholatnya maka ulai kahumul warisun mereka lah ahli waris ahli, ahli waris apa surga kan gitu Nah ini ini ini berat dalam kehidupan yang sementara ini apalagi kalau kita ngeliatnya ke atas terus kita nggak pernah lihat ke bawah oh enak ya dia Oh asik ya dia, oh dia tenang bisa ngomong gitu Jadi melihat orang sukses itu sekali lagi Orang sukses itu kalau punya banyak harta Orang sukses, oh uh, dia udah sukses jadi presiden. Oh dia udah sukses jadi menteri. Dia udah sukses kalau jadi bupati. Bukan itu sukses menurut Islam. Sukses itu kalau orang sudah berakhir usul khotimah dia baru sukses. Kan gitu kan. Maka yang penting keberkahan. Saya cerita pernah kan teman saya saya pernah cerita juga. Teman saya orang kaya punya mall. Melihat supir saya dia bingung. Waduh ini supir bapaknya enak banget nih sukses orang sukses. <laughs> Makannya nasi sama telur. Saya dulu masih kecil satu telur saya dadarin segede gini dibagi empat kata dia. Kenapa? Karena udah aku, aku mesti kaya, mesti kaya. Begitu udah kaya tetap aja satu telur dibagi empat juga karena kolesterol tinggi, asam urat, ibu ya. Jadi kalau kita sukses itu apa? Keberkahan bu. Iya. Ibu tenang di sini di rumah di Raffles Hill sini kan bertetangga dengan seperti ini, masya Allah jadi promosi Raffles Hill juga. Jadi mau pindah di sini kita bu ya. Iya, iya kan? Baik. Anak-anak berkah daripada kaya raya tiba-tiba anak kena narkoba narkoba blak anak masuk penjara Nah, bunuh orang aduh blak kena oh eh, naudzubillah min balik Iya. Bang kita kasih ke satu kesempatan ya, eh dua kesempatan untuk siapa yang itu bagi anda yang mau bertanya, ibu-ibu dari sebelah mana dulu? Ya langsung saja. Ya, silakan bu. Ya silakan bu dengan ibu. Aminah sahabu. ibu orang apa bu? Ibu. Oh Surabaya. Maaf ibu pakai mic, mic-nya i. Orang Surabaya bu. Panjenengan asmani pun sinten bu? Yuni. Oh Yuni. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Yuni Latif, eh, Pak Adiaksa Aksa. Pernah saya dengar bahwa haram hukumnya ketika kita eh, menjadikan harta dan tahta itu menjadikan satu-satunya tujuan hidup. Sedangkan Nabi pernah saya juga pernah dengar bahwa sabda Nabi itu tangan di bawah lebih mulia daripada tangan di eh, tangan di atas lebih mulia dari tangan di bawah. Itu kan orang muslim tuh harus kaya supaya bisa memberi. Betul. Nah, itu kebalikan bagaimana dengan yang apa saya tanyakan tadi hukumnya? Terima kasih Pak Adiaksa. Ya. ya. Terima kasih Ibu Mangga, silakan Mas. Gini gini Bu Yuni, satu ketika ada para sahabat-sahabat Rasul lagi berkumpul-kumpul orang-orang yang susah gitu ya. Oh, dia enak jadi orang kaya gue datang. Kenapa bicara apa? Dia bilang tentang kekayaan. Kata Rasulullah, lah bahasa bil Bagus, nggak apa-apa kalau kalian kaya. Lima kita kok, tapi kaya dalam ketakwaan. Ini gitu kan. Jadi bukan bukan tidak boleh menjadi orang kaya itu. Tapi kata Rasulullah kan gitu lah bahasa bil Bagus kalau kamu kaya lima kok, tapi kekayaanmu itu pakai dalam ketakwaan. Seperti Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, seperti Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, Enggak. Jadi menjadikan harta dan harta dan apanya itu pada tangannya bukan pada hatinya. Harta tahta pada tangannya bukan pada hatinya gitu. Nah, jangan dijadikan hati kalau istilahnya AA itu AA banyak ya AA Gim, AA beliau AA Hadi ya. Itu kayak tukang parkir ya. Sekarang parkir kendaraan kita ya, lewat. Jadi kita nggak pernah merasa memiliki, hanya di dititipi saja. Tapi itu memang berat dalam hidup ini. Jadi kalau kekayaan perlu bu, perlu dalam artian dipakai untuk ketakwaan pada Allah. Tapi kekayaan itu diperoleh juga dengan niat, cara dan tujuan yang sama. Di Islam nggak ada Robin Hood. Itu nggak benar tuh, merampok dari orang dibagi sama orang banyak, nggak ada gitu. Islam itu ada dulu pitung bang. <laughs> Jadi Islam itu sama aja. Niat, caranya jelas, tujuannya jelas. Kalau hasilnya nggak dengan segalanya nggak ada dalam Islam. Jadi gitu bu kira-kira ya, ya halal dan haram ini memang eh, tapi jelas ya. Misalnya ada Rasulullah mengatakan haram makanan yang kau makan kalau tetanggamu dalam keadaan kelaparan. Begitu bu. Jadi kalau kita makan ada yang lapar haram jadi makanan yang kita makan. Kalau udah gitu kan orang udah pada rata semua sudah enak. Tapi mana yang mau melaksanakan hari ini seperti itu? seperti ada betul seperti ada cerita Rasulullah ketika beliau mau makan roti ada orang yang menghampiri ke rumahnya datang beliau kasih makan lagi uh, mau makan ada yang datang beliau kasih sampai beliau tidak kebagian roti padahal beliau dalam keadaan lapar subhanallah kalau ada orang kayak gini ya zaman kayak gini masya Allah makmur deh negeri ini ya bang ya, ya amin ya langsung saja penanya berikut silakan mana ibu ya langsung dengan ibu siapa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. E, nama saya Dina. Bisa Bu? Dina. Ibu Gina Bu? Dina. Iya. Asli dari mana Bu? Sunda. Pak. Sunda. Oh, di Sunda. Di mana? Oh, Bandung. Di Bandung. Oh, apa nih banyak dongkap ke Bandung bulan hari. <laughs> Oh, Bu. Kan yang orang Bandung. Iya. Oh, Bandung. Bandung. Eh, Pak Biaksa, saya mau menanyakan bagaimana jika kita tidak pernah puas dengan cita-cita kita atau untuk terlebih jika kita cita-cita eh, pertama sudah kita lalui gitu ya tidak pernah puas gitu ya iya oh ya demikian terima kasih ya emang nggak boleh bu karena kata Rasulullah manusia tuh gitu manusia itu udah dapat satu satu mau dapat satu sampai sampai masuk tanah di mulutnya pun dia masih Artinya sudah meninggal pun dia masih pengen pengen pengen maju gitu, pengen apa? Pengen terus bertambah bertambah. Karena memang itu udah kodratnya. Kalau tidak ada, kada keimanan dia akan kebablasan. Makanya Rasulullah pernah mengatakan ya rumit ibnu Adam pasti tua anak Adam oh ya natain. Tapi yang tetap muda dalam diri anak Adam itu dua, al hirsu, ambisi, wal amal dan angan-angan udah tua-tua, udah susah banget jalan masih mikir mau jadi presiden, mau jadi gubernur dia. Padahal lu susah misalnya gitu kan. Udah tua-tua masih berbicara mau berpikir menjadi menteri, bukannya zikir-zikir aja, nah, gitu. Ya banyak gitu kan, padahal udah udah apa, ya macam-macam lah penyakit gitu, ya. Tapi itulah manusia, selalu ingin dan selalu ingin dan selalu ingin sampai disumpel mulutnya dengan tanah pun dia masih tetap. Jadi yang paling kenikmatan yang paling besar itu kalau kita mensyukuri nikmat Allah, itu yang paling dahsyat itu. Se seekor Eh, kerbau ditanyakan oleh malaikat, "Wahai kerbau, apakah kau ridho?" Jadi makhluk Allah menjadi kerbau gini mandi dengan air yang kotor gini. Kata kerbau, "Saya ridho. Alhamdulillah. Saya mandi dengan air yang kotor daripada saya jadi seekor kelelawar yang hidupnya bergantung di atas pohon dan mandi dengan air kencingnya sendiri." Malaikat tanya kepada kelelawar, "Wahai kelelawar, apakah kau ridho menjadi seekor kelelawar yang bergantung di pohon tapi mandi dengan air kencingmu sendiri?" Maka kata kelelawar, saya rito walaupun saya mandi dengan kencing saya sendiri tapi saya bisa melihat saya bilang pemandangan alam ini yang indah dengan mata saya daripada saya jadi seekor cacing yang makan dengan berjalan di atas perut jadi gelap gulita. Datang mereka kepada cacing-cacing apakah kau Jadi Jadikan Allah menjadi makhluk cacing seperti ini yang makan dengan alas perutnya berjalan di atas gelap. Saya rito dulu. Untung saya tidak dijadikan seorang manusia yang Allah kasih kenikmatan kepadanya, tapi dia tidak bersyukur kepada Allah dan dia memakan sesuatu makanan yang haram. Lebih baik saya yang berjalan dengan perut saya, tapi saya memakan sesuatu dengan makanan yang halal daripada menjadi manusia yang dia memakan sesuatu yang jelas-jelas dia tahu haram, tapi dia masih makan terus. Nah, ini hikmah yang bisa kita pelajari dari mungkin iya, kalau misalnya bang kalau misalnya kita puas dalam arti kata cita-cita atau pengabaian hidup atau suatu apapun mungkin itu tidak dibolehkan tapi kalau kita tidak puas dengan ibadah kita boleh-boleh saja ya bang ya nah kita akan bahas nanti ya bang ya nah pemirsa jangan kemana-mana titian kolbu akan kembali selap samsan berikut tetap bersama kami insya Allah Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa di Titian Kolbu dan kita masih membahas mengenai cita-cita dan penggapaian dalam hidup. Nah kalau tadi Bang Adiasa menjelaskan bahwa apapun yang kita yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kita harus mensyukurinya karena bagaimanapun manusia pasti punya jiwa merasa tidak puas tapi kalau misalnya tidak puas dalam ibadah itu malah diharuskan ya Bang ya. Karena bagaimanapun kita ingin ibadah kita malah bertambah bertambah dan menambah keyakinan dan ketakwaan kita kepada Allah. Nah, untuk kita bisa menambah uh, ketidakpuasan kita dalam ibadah itu uh, apa uh, kuncinya Bang? Ya, kalau dalam ibadah juga uh, ya Allah paling senang teh uh, ibadah yang al qasdah qasdah tabluhu yang sedikit-sedikit tapi terus pengajian, sholat duha terus. Jangan ibadah bulan puasa berpenuh bulan puasa hilang lagi. Jadi yang qasdah-qasdah tabluhu sedikit-sedikit tapi sampai, tapi sampai gitu. Kalau lari itu maraton kalau olahraganya. Nah, jadi yang penting itu. Nah, kemudian dalam ibadah nggak boleh berlebihan juga, teh. Dan sesuai dengan kemampuan. Gini, Anas bin Malik radhiyallahu anhu pernah berkata, "Saya menyesal ketika dulu Rasulullah mengatakan, "Kamu kuat nggak sholat puasa Nabi Daud?" Dia puasa Nabi Daud, waktu masih muda kuat, hari puasa hari enggak. Tapi begitu tua, dia udah gak bisa melaksanakan itu lagi. Karena fisiknya dia kan umur sampai 120 110 tahun umurnya. Udah gak dilaksanakan. Dia bilang dia menyesal. Mestinya dia mencari amal-amalan yang sesuai dengan kemampuan dia. Puasa Nabi Daud masih muda dia ke Kan yang penting kan nyampai. Kalau puasa puasa tablugu dia nggak bisa tablugu udah udah sampai karena tidak sanggup lagi badannya udah berubah. Jadi apa ibadah yang paling baik? Setiap orang punya kiat-kiat teh, punya kunci untuk masuk surga. Ada yang masuk karena sholat duha, ada yang masuk karena sholat tahajud, ada yang masuk karena apa rezekinya Allah kasih. Ada yang karena istighfarnya. Karena kata Allah, "Allazi man istighfar, ja'alallahu min kulli daikin mahrojan. Karena siapa istighfar maka Allah berikan jalan keluar dari kesusahan yang dihadapi. Wa hart, kulli har amin farjan. Kalau ada kesusahan, Allah berikan kebaikan setelah itu. Yang bayar min haitsu la yahtasib. Allah berikan rezeki dari Allah yang tidak duga-duga. Nah, ini yang yang perlu kita syukuri nikmat Allah kita menjadi Islam dan iman kita ada dalam diri ini gitu loh. Iya, baik. Oh, tadi kayaknya sebelah kiri saja yang bertanya. Sekarang tetap sebelah kiri ya, Bu ya? <laughs> Penasaran pengen nanya lagi. Ya, silakan siapa mau bertanya. Nama, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indri Indri. Indri Bu Indri. Iya. Ini nih Pak Diaksa, <clears throat> apa benar dalam proses meraih cita-cita lah yang banyak membuat eh, kita terjerumus dalam dosa? Maksudnya banyak yang menghalalkan segala cara gitu untuk meraih kesuksesan. Itu saja. Itu sekian. Terima iya. kasih. Iya, saya jawab deh. Ya. Uh, Rasulullah mengatakan begini, "Ikhrij ma'ala yang tahu." Kau ambisi merubah sesuatu itu harus. Tapi dalam ambisi itu wasta'in billah, minta tolonglah pada Allah. Wala jazana dan janganlah lemah. Wa idza qarabta bil amr, kalau kau gagal dalam urusan mem mem mem memperoleh rezeki itu, hadza qadarullah. Inilah takdir Allah. Jadi kalau ambisi boleh, tapi jangan ambisi yang kebablasan yang tidak ada norma-norma Islam di dalamnya, kaidah-kaidah keimanan kita. Nah, gitu Bu. Jadi itu aja menurut saya. Dan kalau nanti gagal ya hadza qadarullah takdir Allah menerima takdir Allah berusnuzon kepada Allah. Nah, ini yang berat Gitu nggak dapat jabatan, ya sudah berarti Allah menyelamatkan kita. Sudah dicarikan tempat yang lebih baik, jangan terus ngedumel, mutung. Karena nggak dipilih lagi jadi apa pejabat dan sebagainya gitu. Nggak usah, ini sudah ikhlas karena Allah udah tentukan jalan hidup kita kok. Itu kan ibu nanti. Nah. Kalau suaminya pejabat misalnya, udah nggak pejabat lagi suaminya, ya sudah. Bu suami kerja di mana bu? Nah iya, ya usahanya lagi maju misalnya sebagai pengusaha ibu Indri, dukung gitu dia tuh jangan gitu <laughs> di apa di ini terus di support terus iya. kamu nah, bawa sial aja begini begini ya <laughs> kan repot nih enggak ya kalau misalnya kan banyak yang gitu tuh hmm. atau suaminya sebaliknya pokoknya ini takdir Allah dan ini berat gitu wah berat iya karena Allah yang paling tahu apa keinginan kita ya bang ya iya. dan apapun juga Allah paling tahu setiap langkah kita mau dibawa kemana hidup ini mau diapakan hidup ini ya balik lagi kita harus la haula wala quwata illa billahil azim bahwa Allah yang Maha menentukan segala sesuatunya. Iya, baik penanya berikut silakan. Iya, dengan ibu Sapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum wabarakatuh. Waalaikumsalam Nama saya Ibu Titi. Mau tanya Pak Hadiasa, bagaimana sikap kita terhadap Allah Subhanahu wa taala ketika cita-cita hidup dan doa kita belum diraih atau dicapai. Terima kasih. Iya Bu, memang ini yang paling berat tadi saya katakan berusnusan dengan dengan apa namanya takdir Allah itu berat sekali itu. Banyak orang yang yang belum terima itu. Tadi pagi saya baru kehilangan sepupu ya. Meninggal gitu ya, Surabaya. Ibunya nangis, "Aduh, kenapa sih aku?" Ya? Saya bilang, "Udah." Eh, almarhum namanya Sukri. Udah dia umur baru 33 tahun. Udah udah meninggal. Kembali saya bilang, "Tante, sahabat, walaupun udah memang itu berat." Kita ingat bagaimana sahabat yang ketika minta doa kepada Allah dapat anak satu. Ketika dapat anak satu, kemudian anaknya meninggal, suaminya lagi pergi. Itu kan dahsyatnya cobaan yang paling berat. Ketika datang suaminya ke rumah, itu ibu, ini ibu dia mandikan, rapi anaknya, dia taruh taruh di atas, sudah tinggal mau dikuburkan. Datang kemudian suaminya, mana anak kita? Sedang istirahat. Dia nggak bilang langsung, apa anak kita meninggal? Makan dulu aja, makan cerita gitu. Lagi ngapain dia? Lagi istirahat. Pak saya mau tanya Bagaimana menurut kamu Kalau ayah kalau datang orang ke tempat ke, kepada kamu Menitipkan barang Kemudian yang menitip barang itu meminta kembali Kira-kira ikhlas nggak, Bapak Ikhlas dong Pak anak kita sudah diminta kembali oleh Allah Subhanahu Wa Taala Menangislah bapaknya Kemudian dikuburkan Kemudian dia bergaul dengan istri Dan dia mempunyai anak-anak yang soleh Menjadi ulama-ulama besar Nah ini berat kita Ini berat ini berusnusan dengan Rosek kalau orang-orang yang kena gempa apa segala macam yang dia beriman ya, dia dia nangis sebentar. sebentar Innalillahi selesai dia nangis. Ya mohon maaf nih saudara-saudara kita yang lain di luar Islam kalau kita lihat gitu ya, begitu nangisnya kayak apa? Ketika lagi beberapa kejadian di beberapa negara-negara gitu. ya, ini kan berusul dengan dengan takdir Allah ini berat ibu, berat sekali. Kehilangan, aduh kenapa saya kehilangan, aduh kenapa saya kenapa terus. Jadi Bu Titi belajar berusnusan ya saya juga berat gitu berat makanya doa kita doa awal bala ya altakiani wa ini baina samawati wa artua dan bala itu berkelahi tiap hari di antara langit dan bumi perbanyaklah doa karena Allah merubah takdir 360 kali dalam kitab usul iman tiap hari nah oleh karena itu dengan doa-doa itulah kita harap punya harapan hope kita dulu di, di doa-doa kita gitu Bu ya insyaallah dan kalau doa juga jangan sekarang karena model-model fast food pengen kalau dua hari ini besok ya Allah minta uang suami saya besok dua batal udah 100 juta nggak begitu jadi doa itu bisa langsung bisa ditunda bisa dalam bentuk lain bu nah, yang penting mempercayai takdir yang Allah berikan kepada kita itu yang terbaik bagi kita itu yang berat kita belajar untuk memahami itu aja berat dan cara cara untuk memahami itu adalah dengan mempelajari ayatul sahabat kita mengenai sahabat-sahabat punya riwayat hidup ada bukunya sekarang bisa dibeli itu biasanya kalau di zaman tablet sudah dipakai itu saya lihat Nah itu itu bisa itu bagus tuh buku mengcita mengenai cerita para sahabat-sahabat yang luar biasa hidup di dunia. Berarti kita harus bisa menjadi seorang yang selalu optimis ya bang ya? Iya. Tidak menjadi Islam mengajarkan kita gitu. untuk optimis, tidak pernah ada Islam mengajarkan kita untuk pesimis. Iya, khawatirnya kalau misalnya kita terlalu pesimis dalam hidup pun juga Allah juga kayaknya setengah-setengah juga kan dengan Allah kan pengen lihat ke, uh, usaha kita, ikhtiar kita untuk bisa uh, dalam arti kata minta kepada Allah dengan yakin ya bang ya. Kadang kita suka minta doa tapi karena suka nggak yakin juga. Gitu. Ya karena kita nggak yakin sama diri kita. Nggak yakinnya gitu kan? Ih kita ini, Padahal kalau Allah mengatakan tambah diskusi datang kau kepadaku dengan dosa seluruh langit dan bumi kuampuni. Udah unis oh, pas mastajib lakum. Kan ayatnya gitu. Berdoalah kepada aku, Allah aku akan kabulkan dengan doa sungguh-sungguh. Dan kalau kita berdoa kepada orang, ya Allah, misalnya kita tanya cocok ini mudah-mudahan diberikan rezeki ini malaikat mengaminkan loh ya, ya Allah kasihkan juga buat dia jadi gitu jadi malaikat kalau kita doain orang orang malaikat mendoakan juga supaya kita dapat itu pernah ya pernah nggak kita mendoakan orang Sofian Sahuri ya, sahabat tabiin tabiin itu tidak bertemu Rasul tapi uh, eh, bertemu dengan para sahabat uh, itu dia tiap malam tidak kurang dari 600 orang sahabatnya didoain sama dia. Pernah nggak kita doa untuk adik-adik kita, Bu? Iya. Kalau kita berdoa kalau malam tahajud kita berdoa buat adik-adik kita. Ibu bayangin adik-adik sepupu ibu semua didoain satu-satu jarang. Karena cuma ya Allah berikan saya rezeki anak saya, istri saya, suami saya tambah ini amin jangan kemana mana pokoknya dia setia sama saya nggak ngeliat kiri kanan. Doanya kita gitu terus. Udah amin. Itu aja itu aja. Makanya doa itu yang mencakup seluruhnya Allahumma aizzal Islam wal muslimin. Allahumma ansur ihwanana fi kulli makan wa fi kulli zaman ya rabbal alamin. Itu doa. Selamatkan ya Allah orang muslim dimanapun dia berada. Waduh, ini kan. Iya, kalau mungkin kalau yang sholat Jumat doanya seperti itu ya kalau nggak salah ya bang ya. Uh kalau sholat Jumat, iya. malah di sholat Jumat itu harus ada dibacakan ayat ya iya. ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang beriman, ber, ber, bertakwalah kamu benar-benar takwa dan hendaklah kamu mati dalam keadaan Islam. Amin. Iya. Ngapain capek-capek punya harta segala mata matinya? Eh copot, eh copot, copot. eh kan, makanya kan harus sering istighfar. Astagfirullah. Orang-orang latah tuh kadang-kadang ngomongnya kacau. Eh cucut, eh cucut. Nah, <laughs> pas mati mati cucut <laughs> Ya Nah, ini yang perlu iya. kita biasakan. Iya. Iya, iya saya juga sih emang kadang kalau kacau. Oh, <laughs> Baik, dan pemirsa jangan kemana-mana Titian kau akan kembali menjumpai Anda dengan kesimpulan yang disampaikan oleh Pak Adi Hasanul Kesimpulannya seperti apa? Karena itu tetap bersama kami Insya Allah kita sudah memasuki semester terakhir pemirsa di menggapai cita-cita dan penggapaian dalam hidup, pencapaian dalam hidup. Dan Nabang sebelum kita uh, menuju ke simpulan, nah sebenarnya apa sih uh, kita bisa menggapai cita-cita yang diridhoi oleh Allah ketika kita sudah mencapai cita-cita itu, penggapaian dalam hidup itu sudah kita raih, sudah kita uh, manfaatkan sebaik-baiknya. Nah, tanda diridoinya itu apa? Insya Allah karena diridhoinya yang tahu hanya Allah dan kita sendiri gitu kan. Orang lain tidak bisa tahu gitu. Orang yang penting Allah ridho pada kita itu ketika niat sekali lagi saya kembalikan cara dan tujuan kita sama dengan ketentuan yang Allah berikan kepada kita. Insya Allah itu Allah ridho pada kita. Gitu aja teh. Tapi jangan dilihat orang karena punya jabatan oh Allah dari pada dia tiga kali naik haji Allah dari pada dia belum tentu gitu oh haji harus tujuh kali belum tentu Allah ridho pada dia malah dalam kitab uh, kitab Muhtarul Hadis soal haji nih Iza ja'a bimali haram, ketika naik orang haji dengan harta yang haram, faqala labbaik Allahumma labbaik, ya Allah saya datang memenuhi panggilanmu. Faqala Allah azza wa jalla, maka menjawab Allah yang agung dan maha tinggi, la wa la sa'daika. Saya tidak pernah menyuruh kamu ke sini kenapa kamu datang? Nah, <laughs> gitu. Ini hadis sahih Bukhari dalam kitab Mukhtarul Hadis, ada kitabnya. La labbaika wala sa'daika. Artinya ridhoan Allah itu yang tahu hanya kita, dan manfaatnya dirasakan oleh orang banyak. Nah, insya Allah marilah kita mencapai ridho Allah sehingga dalam kehidupan ini ada orang yang kena bencana belum tentu Allah tidak aku kepada ya. dia. Jadi ujian buat dia, ya kan? Atau menjadi pahala yang dia di, tinggi di sisi Allah. Sejauh mana dia berusnusan terhadap takdir Allah itu yang yang penting itu. sepertinya kalau zaman sekarang ini kita bisa melihat kesuksesan orang hanya dari materinya saja ya Bu ya, gitu. Iya. Karena memang di zaman sekarang ini kita bisa melihat bahwa orang itu sukses hanya dari sekedar fisik, sekedar iya. oh ya iya. materi jadi iya, saja iya. gitu. Iya, karena suksesnya itu kriterianya benda, harta kan gitu. Suksesnya itu bukan bukan kelihatan dari apa namanya dari usaha, kan mesti usaha kan. Jadi kalau mau sukses ya ya usaha kita harus jelas gitu dalam dari segi untuk keduniaan ya orang pasti akan nyari dunia, tapi untuk apa dunia itu? Kalau didapat kemudian tidak berkah. Insya Baik, Bang. Jadi kesimpulannya bagaimana? Kalau misalnya kita bisa mencapai cita-cita, Insya Allah mendapat keridhaan Allah dan pencapaian dalam hidup, meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Tips terakhir, Bang, untuk kita. Ya. Rasulullah selalu mengatakan orang yang cerdas adalah orang yang selalu ingat mati. Orang yang cerdas menjadikan hidupnya senantiasa mengingat hari akhir. Kadang-kadang saya kalau malam-malam tidur habis mau sholat itu saya takut juga. Saya ya Allah, ini kalau saya mati, nanti mudah-mudahan kalau kita mati nggak ninggalin hutang, nggak jadi omongan buat orang banyak, tidak ada orang yang terzolimi sama kita. Dan kenikmatan yang luar biasa dalam hidup ini Ketika kita berhasil atau tidak berhasil Mencapai sesuatu yang kita inginkan di dunia ini Allah ridho kepada kita Karena hidup ini seperti titik-titik Titik-titik Nanti begitu mati Dia nggak ada titik-titik lagi dari sepanjang dan tidak ada akhiran lagi Ketika itulah hidup kita yang abadi. Oleh karena itu ketentuan nanti di akhirat tergantung daripada amalan kita di dunia. Jangan terpengaruh dengan orang-orang yang hebat kehidupannya di dunia. Berdoa kepada Allah, ya Allah, jangan kau jadikan hatiku iri dan dengki kepada orang yang hanya berhasil di dunia, tapi jadikan hatiku iri kepada orang yang berhasil kehidupannya di akhirat. Itu menjadi penting. Dan insya Allah kalau kita hati kita kepada akhirat maka dunia ikut pada kita. Tapi sesuai dengan kadar kita. Walladzi qaddara fahada sesuai dengan keadaan kita masing-masing. Inilah keberkahan yang kita cari dalam hidup insya Allah. mudah Allah menjauhkan kita dari segala bala dan bahaya. Dan Allah memimpin kita sehingga kehidupan kita bisa selamat, syakinah, keluarga kita mawadah warahmah di dunia dan insya Allah kita di akhirat akan lebih mendapat keagungan dari Allah Subhanahu wa taala yang maha agung dan maha tinggi, maha mulia insya Allah. Yang pasti adalah cita-cita dan penggapaian dalam hidup dalam arti kata penggapaian bagaimana kita bisa menahan diri kita dari apapun godaan dan cobaan uh, eh, godaan ya Ustaz uh, eh, Bang ya. Karena bagaimanapun juga kalau misalnya kita punya hati yang bersih ya Ibu ya, Insya Allah Allah meridhoi apa setiap uh, langkah kita, jalan kita. Insya Allah kita meninggal pun berakhir dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya robbal alamin. Bang terima kasih banyak waktu ilmu kesempatannya dan Insya Allah kita ketemu lagi bang. Ibu-ibu terima kasih banyak ya. Salam untuk keluarga. Insya Allah kita ketemu lagi ya bu ya. Insya Allah. Nah pemirsa terima kasih atas perhatian anda selama satu jam ini. Jangan lupa untuk tetap terus menyaksikan titian kolbu setiap hari Senin sampai dengan Jumat jam setengah 4 pagi. Tentunya hanya di TV One. Sebelum berpisah seperti biasa ternyata sukses itu penting tapi kebahagiaan jauh lebih sukses. Saya Siti Kirani beserta kru dan Bang eh, Bapak Adia Sadot pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.